dengan al-jamaah di antara makna luzum ialah ar-rukun ila ahliha ada kecondongan kepada ahlul jamaah orang-orang yang berjamaah di antara makna luzum ialah ayyuhibbaha ma yuhibbu li mencintainya sebagaimana mencintai untuk dirinya membenci untuknya apa yang dia benci untuk dirinya termasuk makna luzum ialah menyusahkan dia apa-apa yang menyusahkan al-jamaah menggembirakan dia apa-apa yang menggembirakan al-jamaah suka dan duka bersama dengan al-jamaah termasuk makna luzum ialah silmun li ahbabiha berdamai mencintai orang-orang yang dicintai al-jamaah harbun ala adaiha siap berperang melawan musuh-musuh jemaah ini makna luzum luzum al-jamaah menetapi al-jamaah kemudian yang dimaukan dengan al-jamaah di sini ada beberapa akwal ulama yang menafsirkan makna al-jamaah di antara maknanya adalah Al-jama'atu hiya Al-jama'atu hiya Imamul muslimin Amiruhum Penguasa kaum muslimin Imam kaum muslimin Pemimpin-pemimpin kaum muslimin Baik dia al-imamul a'zam li jami'il muslimin Imam besar yang memimpin semua kaum mukminin, khalifah yang memimpin dunia, atau dia seorang pemimpin mukminin muslimin di sebuah bangsa, pemimpin sebuah bangsa, pemimpin sebuah negara yang memimpin kaum muslimin, yakni waliul amr, yakni para umara. Al-jamaah dimaknakan dengan para penguasa-penguasa muslim yang memimpin kaum muslimin di negaranya masing-masing barakallahu fikum ini makna yang paling disebutkan oleh para salaf ketika menyebutkan tentang al-jamaah dengan itu umat Islam akan ijtima akan bersatu padu pada pemimpin yang satu pada penguasa yang satu pada hukumah yang satu dengan itu pula akan terhindar dari al-furqah perpecahan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin yang dibenci yang dikecam dalam Islam termasuk al-jamaah ialah yang disebutkan oleh para ulama' ialah para ulama-ulama rabbaniyin umat ini ulama-ulama Rabbaniyin umat ini mereka adalah ahlu ijtihad ahlul halli wal akdi, ulama-ulama terkemuka terpandang yang dikenal dengan kesolehannya ketakwaannya namanya ulama Rabbaniyin ahli ijtihad pada umat ini al jamaah dimanakan dengan ulama' ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang salah yang bertakwa. Barakallahu fikum. Sehingga luzumul jamaah dimandangkan dengan menetapi para ulama. Mengambil ilmu mereka, mengambil bimbingan-bimbingan mereka, mengambil arahan-arahan mereka, rujuk kembali kepada mereka dalam semua persoalan, dalam sebuah kondisi, fitnah dan segala macamnya menjadikan para ulama sebagai marja'iyatul ummah rujukan umat dalam bab ini dua, dua pihak ini sering digandingkan umara dan ulama umara dan ulama mereka dikatakan sebagai uh, waliul amr ulil amri dari kalangan kaum muslimin sehingga luzumul jamaah menetapi umara dan menetapi ulama' Al-jamaah juga dimaknakan dengan al-haq. Kebenaran yang disebutkan dalam Alkitab sunnah dengan pemahaman salaf. Al-haq yang didakwakan disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada asar dari Abdul bin Mas'ud semoga Allah meridainya. belum mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak al jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak yang namanya al jamaah ialah yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu sendirian Tayyib itu dikatakan sebagai al jamaah barakallahu fikum dan sama dengan dua mana sebelumnya di antara ciri-ciri kebenaran ketika Anda bersama dengan penguasa ketika Anda bersama dengan para ulama anda terbimbing oleh para ulama sunnah, ulama Islam, ulama rabbaniyin dan Anda bersama-sama dengan para penguasa tidak terkena paham-paham terorisme, radikalisme, anti pemerintah. Antara al Meskipun Anda seorang diri. Di antara jamaah ialah mana jamaah ialah ijma'ul ulama ala amrin kesepakatan para ulama-ulama Islam dalam sebuah perkara, dalam sebuah hukum. Ini ketika ijma'nya sahih, ijma'nya mundhabit, baku, sah, paten, maka ijma' ulama sebagai hujah. Semua kaum muslimin wajib menetapi ijma' tadi, mengamalkan, meyakini yang ditunjukkan oleh ijma' tadi tidak boleh menyelisihinya atau berbeda pandang dengannya Ini juga sama ijma merupakan kebenaran sama dengan al-haq dan biasanya ijma itu hanya pada ijma para ulama sama dengan anda kembali pada para ulama namun lebih khusus ketika mereka bersepakat dalam sebuah permasalahan dan realnya juga ketika para ulama ijma penguasa-penguasa akan mengikuti. Sehingga ini makna-makna yang saling melengkapi barakallahu Namun yang diinginkan dalam pembahasan kali ini adalah yang dimaukan dengan al-jamaah ialah para penguasa. Al-jamaah para penguasa dengan masyarakatnya, dengan rakyatnya. Luzumul jamaah tadi. Anda menetapi penguasa dan rakyatnya. Anda mentaati penguasa itu dalam perkara yang ma'ruf bukan dalam perkara yang mungkar. Suka dan duka bersama dengan penguasa tadi. Poin-poin yang dibawakan dikaitkan dengan al-jamaah yakni imamul muslimin waliyu amril muslimin. Dipahami ya? Luzumul jamaah. Wa'tizarul firak dan i'tizal meninggalkan kelompok-kelompok ini di dua keadaan. Keadaan yang pertama dalam semua kondisi kita diperintahkan untuk meninggalkan firqah-firqah, kelompok-kelompok, golongan-golongan yang menyimpang yang terpapar paham radikal. Dalam hadis disebut dengan al-firqul kelompok yang sesat, diancam dengan neraka, kulluha finnar. Kita wajib i'tizal, menjauhi mereka, meninggalkan mereka, tidak bergabung dengan mereka. Kita bergabung dengan al-jamaah, kebenaran, para ulama, para umara dan rakyatnya barakallahu fikum. Yang kedua adalah i'tizarul firq fi akhir zaman meninggalkan semua kelompok-kelompok golongan-golongan di akhir zaman nanti ketika tidak ada pemimpin bagi kaum muslimin. Ini yang dimaukan nanti dalam pembahasan kita. Di akhir zaman nanti ada masa sebuah fase kondisi di mana umat Islam tidak punya pemimpin. Laisalahum imam. Baik, ketika tidak ada yang diperintahkan ijalah, tinggalkan semua kelompok-kelompok yang ada. Umat Islam kala itu menjadi ahzaban wa firqah berhizib, hizib, berfirqah, firqah, berkelompok, kelompok, bergolongan-golongan. Ini kaum muslimin. Kala itu ketika tidak ada imam, tidak ada penguasa bagi kaum muslimin, diperintahkan untuk meninggalkan semua kelompok-kelompok tadi. Uzlah, pengasingan diri, mengasingkan diri ke tempat yang sangat jauh itu dalam masa al-uzlah at-tamah. Masa-masa pengasingan yang total yang sempurna. Betul-betul Anda pergi dengan apa yang bisa yang bisa dibawa dari harta benda, sanak famili, keluarga yang bisa kamu bawa. Kamu pergi jauh, uzlah di gunung-gunung sana, di tempat-tempat yang terpencil yang jauh sana, lari dari fitnah untuk menyelamatkan agama tinggalkan semua yang ada barakallahu uzlah di tempat yang jauh di sana anda beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan bimbingan sunnah karena kondisinya sudah sangat chaos tidak ada penguasa kaum muslimin jangan bergabung dengan satu kelompok pun yang ada ke kala itu pergi jauh i'tizal namanya namanya uzal kamil tamah. selama masih ada penguasa uzlahnya juz'iyah ya pengasingannya itu uh, bukan uh, seluruhnya tapi parsial saja badan bersama dengan yang lain tapi pemahaman cara berpikir uh, manhaj itu beda dengan yang lain fisiknya sama-sama tapi pemahamannya berbeda uzlah dengan cara seperti itu tapi nanti ada masa di mana kaum muslimin tidak punya penguasa terkotak-kotak terpecah belah dengan berbagai macam kelompok dan firqah-firqah kala itu i'tizal tinggalkan mereka semua uzlah sempurna dengan badan kita dengan fisik kita dengan hati yang kita miliki ke tempat yang sangat jauh menyelamatkan agama kita dari fitnah-fitnah yang ada akan dibahas insyaallah pada hadisnya wal 'abdu bi syajarah dan menggigit akar pohon kalimat ini barakallahu fikum diambil dari hadis dan ada dua pengertian yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah makna hakiki. Betul-betul Anda menggigit akar pohon. Menggambarkan kondisi di akhir zaman nanti ketika Anda uzlah sempurna tadi. Anda akan mengalami kondisi yang betul-betul sangat-sangat miris memperhatinkan kritis. Gak ada sandang, gak ada pangan, gak ada papan yang mencukupi. Bahkan tidak ada logistik yang mencukupi. Bahkan Anda mati dalam kondisi menggigit akar pohon. Tapi Anda tetap di atas al-jamaah. Anda di atas sunnah. Anda di atas kebenaran. Ini makna pertama dan itu makna yang mereka sebutkan pada hadis yang nanti dibaca insyaallah taala. Artinya penuh perjuangan, penuh pengorbanan, penderitaan. Tapi sabar dan tabarlah di atas sunnah tadi. Maka sebentar lagi anda akan mati dan anda mati di atas husnul khatimah. Meraih al-jannah minallah jalla wa'ala. Mana kedua? <coughs> yang dimaukan dengan syajarah al-haq. Kebenaran. Bimbingan sunnah. Bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Di, dibahasakan dengan akar pohon yang begitu kuat. Anda menggigitnya. Maknanya tamasuk sunnah. Anda berpegang teguh dengan bimbingan sunnah. Gigit dengan geraham-geraham kamu. Menggambarkan kamu sangat kuat dalam memegang sunnah di masa-masa itu. Di masa-masa nggak ada penguasa, muslimin terpecah belah dengan berbagai macam firqah, firqah kelompok, kelompok, golongan-golongan. Anda uzlah mengasingkan diri jauh dalam kondisi yang semacam itu anda istiqomah tetap berpegang teguh dengan bimbingan Islam dengan bimbingan sunnah anda istiqomah al haq digambarkan seperti anda menggigit akar pohon sangat kuat sekali sangat kuat sekali jadi tak masuk anda sangat kuat sekali ke keistiqomahan anda sangat kuat sekali anda sangat tabah sangat tegar dalam berpegang teguh dengan al-haq dengan sunnah sampai anda mati hada wa ini satu rangkaian ya, ikhwan dikarenakan ada dalam sebuah hadis yang kita fokuskan nanti ialah tentang luzubul jamaah e, menetapi al-jamaah terutama di masa fitnah yang dengan itu kaum muslimin akan kuat muslimin akan bersatu padu akan berkumpul dan masing-masing kita akan selamat dari berbagai macam paham-paham radikal, dari berbagai macam perpecahan, dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Barakallahu fikum. Juga asbab menggapai keisi keistiqomahan dan husnul khatimah di akhir hayat. Sekarang kita baca hadisnya. Al hadis samin ashar. Hadis yang ke-18. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا النضر بن إسماعيل بن مغيرة عن محمد بن سوقة عن عبد بن دينار عن ابن عمر قال dari sahabat yang mulia sahabat Ibnu Umar wa Abdullah bin Umar bin Khattab semoga Allah meridai mengatakan khatabana Umaru bil Jabiyah Sahabat Umar bin Khattab semoga Allah meridainya berkhutbah di hadapan kami di sebuah tempat namanya Al-Jabiyah. Ini pada masa kekhilafahan beliau. Umar kala itu sebagai Amirul Mukminin dan orang pertama yang dikasih gelar Amirul Mukminin adalah Ummul Khattab. Sebelumnya dikatakan sebagai khalifah. Beliau khutbah di Al-Jabiyah. <coughs> Faqala maka beliau berkata <coughs> dalam khutbahnya, Ayuhan ya ayuhan nas, wahai segenap orang-orang, ini kum fikum." Sesungguhnya aku sekarang berdiri di hadapan kalian kama kami Rasulullah SAW fina seperti berdirinya Rasul di tengah-tengah kami di hadapan kami sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم Aku berikan kepada kamu wasiat untuk berpegangan dengan para sahabatku. Kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Ini menunjukkan adanya wasiat kembali kepada pemahaman salaf, sahabat tabi'in atba'ut tabi'in Taib perintah untuk itu dimasukkan dalam perkara wasiat yang namanya wasiat perkara yang sangat urgen sangat penting sangat besar sehingga dimasukkan dalam poin-poin wasiat menunjukkan kembali kepada para salaf para sahabat tabi'in atba'ut tabi'in perkara yang sangat urgen pada agama ini hal yang sangat penting pada agama ini hal yang sangat penting bagi kaum muslimin barakallahu fikum usikum belum mengatakan thumma yafsul kadhib lalu setelah itu akan tersebar kedustaan-kedustaan orang gampang berdusta hatta yahlifar rajulu walau istahlaf hingga nanti ada orang yang bersumpah padahal tidak diminta untuk bersumpah. Ya, khawatir nanti dikira bohong, langsung sumpah. Padahal nggak diminta sumpah. Atau dia bersumpah untuk menutupi kedustaannya. Qala wa yastash wa yastashhad Dan nanti akan ada orang bersaksi padahal tidak diminta sebagai saksi. Qala ala la yakhluwanna rajul bimra'atin illa kana thalithahum syaitan. Perhatikanlah, perhatikanlah, tidaklah berkhulwat berduaan laki-laki dengan perempuan melainkan yang ketiganya setan. Ini larangan berkhulwat dengan perempuan yang bukan mahram. Khulwat berduaan punya haram menjurus ke arah yang lebih haram lagi di antara ancamannya, kecamannya, celahnya adalah yang ketiga adalah setan. Menggambarkan godaannya sangat besar. Ketika setan yang nomor tiga akan dihembuskan oleh setan tadi perkara-perkara yang kecil yang mengerikan pada mereka berdua. Sampai masuk dalam jurang kenistaan, kehinaan yang paling mengerikan naudzubillah adalah Yajus. Sehingga tidak boleh pacaran dengan riwayat ini. Entah online atau offline. Gitu ya. Barakallahu fikum. Belum mengatakan Sulaiman. Dan ini sebagai intinya. Qala alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Wajib atas kalian untuk berjamaah. menetapi al jamaah dan hati-hati kalian dari perpecahan-perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid. Sebab setan itu bersama dengan satu orang. abad dan setan akan lebih jauh dari dua orang. Ini semakin banyak orangnya, semakin banyak komunitasnya akan semakin jauh dari setan. Kalau sendirian, nyempal sendirian akan ditemani sama setan. Nyempal sendiri namanya syudzudz adanya keganjilan, penyimpangan-penyimpangan, menyendiri dalam perkara kebatilan. Ini akan ditemani oleh setan. Pertanda dia akan gampang disimpangkan naudzubillah. Qala wa man arada bahbuhatal jannati falyalzamil jama'ata. Barang siap menghendaki tengah-tengah surga. Bahbuha syai'ai wasatuh Pertengahan surga Barang siapa menghendaki tengah-tengah surga, tempat yang paling utama yang paling afdal surga nanti ikhwan. Falyalzamil jama'ata, hendaklah dia menetapi al-jamaah. Qala wa man saratul hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atuhu, fadzalikal mu'min. Dan barang siapa yang membahagiakan dia kebaikan-kebaikan yang, yang, yang dia kerjakan dan membuat dia jelek kejelekan-kejelekan dia, maka dialah orang yang mukmin bahagia dengan kebaikan, merasa jelek dengan perkara kejelekan. Ada mukmin. Dia tahu ini baik, ini buruk. Ada mukmin. Ini baik, dia kerjakan, bahagia dengan itu. Ada mukmin. Ini jelek, dia tahu, dia tinggalkan. Dia tinggalkan dan ketika terjatuh dalam kejelekan, dia merasa jelek, merasa kotor dirinya. Ada mukmin. Kalau Abu Isa berkata Abu Isa wa Tirmidzi rahimahullah هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه حديث حسن صحيح غريب dari وقد رواه ابن مبارك عن محمد بن سوقه beliau meriwayatkan dari Muhammad Ibn Suqah sehingga Ibn Mubarak namanya Abdul bin Mubarak menguatkan Nadhr Ibn Ismail di atas قال وقد روي هذا الحديث من غير وجه أن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم juga banyak jalur-jalur yang lain dari Umar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dikatakan sahih li ghairihi al الحديث أخرج النسائي في الكبرى قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد Walid qala haddathana an-nadhr ibn Ismail bihi mithlah Kita mengatakan An-Nadhr ibnu Ismail Abul Mughir laisa bil qawi. Rawi enggak begitu kuat. Baif ringan. Lakin taba'ahu ilmu Mubarak. Tapi dia dikuatkan oleh imam besar namanya Abdul Mubarak. Kama dzakarahu Tirmidzi wa huwa Hakim rahimahullah. Wal hadithu lahu turuqun ila Umar bin Khattab dzakarahu Nasa'i fil Kubra punya pencalon yang lain dari Umar semoga Allah meridainya disebutkan oleh Nasai dalam bukunya Al-Kubra Al-hadithu sahahahu al-Albani rahimahullah fi sahih Tirmidzi wa qabla Ibn al-Arabi al-Maliki fi al-Akhwadi qala huwa hasan sahih qala Ibn Hajar fi fi Tadruwah dan juga Ibn Hajar dalam bukunya Hidayatul Ruwah sejumlah ulama mensahihkan riwayat ini At-Tirmidzi mensahihkannya Ibn al-Arabi mensahihkannya Ibnu Hajar mensahihkannya wa kadza Syekh Al-Albani mensahihkannya dalam bukunya Sunan Tirmizi sahih Sunan At-Tirmizi barakallahu fikum titik untuk hadis yang ke-18 yang kita inginkan pada kata-kata alaikum bil jamaah wa iyyakum al furqah. Alaikum itu isim fi'il amr. Menggambarkan kewajiban. Ay ilzamu al-jamaah. Tetapilah oleh kalian al-jamaah itu. Hati-hati dari perpecahan. Juga pada hadis man arada bahbuhatal jannah falyalzamil jamaah yang menghendaki tengah-tengah surga hendaklah dia luzumul jamaah menetapi al jamaah. Lafaz ini menggambarkan kewajiban. Sehingga dibahasakan wujubu luzumil jamaati kewajiban menetapi al jamaah wajib bukan sunnah bukan pilihan bukan kebolehan tapi wajib gak ada pilihan maka yang menetapi dikasih pahala yang tidak berdosa bahkan sebab penyimpangan dia naudzubillah barakallahu fikum di tangan tadi ya kata-kata luzum mengandung makna sangat luas kata-kata jamaah memiliki banyak makna yang disebutkan di atas barakallahu fikum di antara maknanya adalah pemerintah para ulama ijma ulama dan al-haq itu sendiri e, dengan ini semua akan muncul persatuan kaum muslimin ada penekanan wa iyyakumul furqah hati-hati dari perpecahan-perpecahan yang ada dilarang dari perpecahan, dilarang memecah belah kaum muslimin, dilarang membuat firqah-firqah, kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah yang dengan itu memecah belah kaum muslimin. Wa al furqah. Juga menjelaskan tentang pahalanya. Tentang pahalanya, luzumul jama'ati min asbabi duhul jannah. Menetapi al-jamaah itu termasuk sabab masuk surga bahkan mendapatkan tempat yang paling baik dalam surga namanya bahbu hatal jannah tengah-tengahnya al jannah barakallahu fikum juga men yang ya, menegaskan lagi menegaskan pentingnya berjamaah ialah untuk menjauh dari setan dan antara urgensi berjamaah ialah al-ibti'ad min syaitan menjauh dari setan Setan itu bersama dengan orang-orang yang sendirian. Setan itu bersama dengan orang-orang ganjil yang menyimpang. Syad munharif. Sehingga supaya jauh dari setan kita harus berkumpul, bersatu, berjamaah, beristima. Ya, dan itu ber berjamaah, beristima, berkumpul, bersatu bersama-sama pada seorang penguasa yang sah yang muslim atau pada kesepakatan para ulama atau pada bimbingan-bimbingan para ulama atau bersatu di atas al-haq di atas kebenaran barakallahu fikum ini yang diinginkan dan selebihnya nanti akan dikaji insyaallah taala pada fi masail hadis yang berikutnya al hadithu tasi ashar hadis yang ke-19 قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثني ابن جابر عند عبد الرحمن بن يزيد بن جابر كما سيأتي قال حدثني بسر ابن عبيد الحضرمي قال حدثني أبو إيسى الخولاني annahu sami'a Hudzaifah bin al-Yaman yaqul. Beliau pernah mendengar sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman berkata. Kata Hudzaifah, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ayyudrikani." Dahulu orang-orang para sahabat kaum muslimin mereka bertanya kepada beliau satu tentang perkara kebaikan. Sementara aku bertanya tentang perkara kejahatan, kejelekan. Karena khawatir akan menimpa aku. Fakultu maka saya katakan ya Rasulullah. Wahai Rasulullah SAW. inna kunna fi jahiliyah dan usyar. Kita dahulu di era jahiliyah, di masa jahiliyah, masa kejelekan. Fajaan Allah bihadal khair. Lalu Allah Jalla wa'ala mendatangkan kita dan kebaikan ini. Ini Islam. Di masa beliau SAW. Pertanyaannya. Fahal ba'da hadal khairi min syar? Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan lagi? Kala na'am. Belum mengatakan ada. Kultu saya tanyakan wahal ba'da dzalika syarr min khair min khair apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan lagi Qal mengatakan na'am wa fihi Iya, tapi padanya ada kabutnya, ada asapnya. Artinya kebaikan di era ini tidak murni lagi. Tidak semurni di zaman beliau SAW. Ada kebaikan banyak, tapi tercampur dengan berbagai macam syahwat, syubhat. Sehingga ada dahkannya. Qultu wa ma Apa dakhannya? Apa kabutnya? Apa asapnya? jangan bayangkan kayak asap yang ada. Ini ini ini bahasa kinaya. kal belum mengatakan kaumun yahdu nabi ghairi hadi. Adanya suatu kaum yang tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuknya. arifu minhum wa tunkir. Engkau mengenal dari mereka, engkau menginginkan dari mereka. Ada perkara yang ma'ruf dari mereka. Ada pula perkara yang mungkar yang muncul dari mereka. Ini dakhonnya muncul orang-orang yang tidak kembali kepada bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Kultu saya tanyakan lagi, fal ba'da dzalikal khair min syar? Apakah setelah kebaikan itu ada kejelekan lagi? Kala belum mengatakan na'am, ada lagi. Du'atun ila abwabi jahannam. Dai-dai penyeru kepada neraka jahannam Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa saja mengijabai dai-dai tadi, maka mereka akan melemparkan dia dalam neraka jahanam. Qultu saya katakan ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, sifatkan untuk kami. Apa sifat mereka ya Rasulullah? Faqabel mengatakan hum min jildatina. Mereka dari kulitnya kita, kaum muslimin wa yatakallamu nabi alsinatina bicara dengan lesan-lesan kami yakni dari kalangan bangsa Arab juga apalagi yang ajam kultu saya tanyakan fama ta'muruni in adrakani dzalik lalu apa yang kau perintahkan kepada aku kalau aku mendapati itu kalau hal itu mendapati masaku Qal mengatakan talzamu jama'atal muslimina wa imamahum kamu menetapi jamaah muslimin dan imam mereka. Kata-kata jamaah muslim bukan jamus, bukan kelompok jamus, jamaah muslimin, bukan Islam jamaah, la, tapi masyarakat muslimin yang dipimpin oleh penguasanya pada kata-kata wa imamahum. Bukan imam sebuah kelompok, bukan imam sebuah firqah, bukan imam sebuah sekte, bukan imam sebuah komunitas, tapi imam penguasa muslimin masyarakat muslimin sebab bangsa di sebab negara ini maknanya sangat jelas talzamu muslimin, muslimina wa imamahum kamu meretapi jamaah muslimin dan penguasa mereka Kultu saya tanyakan lagi fa'ilam yakun lahum jama'atun wala imam bagaimana kalau mereka tidak punya jamaah tidak punya imam Qala beliau mengatakan fa'tazil tilkal firaqa kullaha maka tinggalkan semua firqah-firqah itu semua kelompok-kelompok semua golongan-golongan itu walau anta abba bi asri syajaratin meskipun engkau menggigit akar pohon hatta yudrikal maut hingga kematian menjemput kamu mati mendapati kamu wa anta ala dzal dan kamu masih di atas kondisi seperti itu kamu mati dalam kondisi menggigit akar pohon intaha al hadithu akhrajahu muslimun qala rahimahullahu ta'ala haddathani Muhammad ibn Muthanna qala haddathan al muslim qala haddath Abdurrahman ibn Zaid ibn Yazid ibn Jabir bihi wa fihi ada lafaz yang lain qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna akan muncul suatu kaum mereka bersunnah bukan dengan sunnahku mereka mengambil bimbingan bukan dengan bimbinganku tak arifu wa tunkir engkau mengetahui dari mereka dan di mereka ada perkara yang ma'ruf ada perkara yang mungkar dari mereka intaha salah satu misalnya, ikhwan nanti akan diteruskan lagi pembacaan hadisnya eh, Mahrib maghrib dan dijelaskan pada fi masail kita akan jabarkan masalahnya pada pembahasan fi masail insyaallah taala Sementara cukup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tafadhalu hafizakum tabaraka wa ta'ala.